Pada halaman 17 Bismillahirrahmanirrahim dalil-dalil tentang larangan mut'ah atau kawin kontrak. An Sahal bin Sa'ad qala innama ras, innama rakhasa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil mut'ah Al-Uzbah dari Sahal bin Sa'ad bahwasanya Rasulullah SAW memberikan keringanan untuk melakukan mut'ah bagi orang-orang yang belum nikah kan syaridah yang betul-betul dalam keadaan membutuhkan thumma anha setelah itu Rasulullah SAW melarangnya melarang dari mut'ah ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, An Ali bin Abi Thalib, anna Rasulullah SAW naha an mut'atin nisa yaum Khaybar. Dari Ali bin Abi Thalib telah melarang Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW telah melarang tentang mut'ah nisa pada yaum Khaybar. Wa anhum al-humur al-insiyah. Demikian pula daging keledai piaraan. Wa an Sabrah al Juhani annahu kana الله Rasulullah SAW. dari Sabrah Al-Juhani annahu kana ma Rasulullah SAW. faqala ya ayuhan nas kemudian beliau mengatakan wahai manusia ini ini Rasulullah SAW. ini qad kuntu adintu lakum fil istimta sungguhnya saya telah membolehkan kepada kalian untuk melakukan mut'ah Nah, minan nisa dari perempuan-perempuan. Wa Allah qad harrama dzalika ila yaumil qiyamah. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan sampai yaumil qiyamah. Nah, ini dalil juga bahwasanya setelah itu tidak ada lagi nikah mutah sampai yaumul qiyamah. Wan Salim bin Abdullah anna rajulan sa'ala Ibnu Umar dari Salim bin Abdullah bahwasanya seorang laki-laki bertanya kepada ibn Umar anil mutah tentang mutah. Fakala haram. Beliau katakan adalah haram. Wa Ibnu Umar qala lamma waliya Umar bin Khattab dari Ibnu Umar ketika Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah khataban nas beliau memberikan khutbah kepada manusia faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adina lana fil mut'ah thalathan Rasulullah SAW mengizinkan kepada kita untuk mut'ah tiga hari. Thumma harramaha. Lalu Rasulullah SAW mengharamkannya. Ini dalil dari as-sunnah yang menunjukkan tentang haramnya nikah mutah. Maka Iyad Thumma wafa al-ijma min ulama. Setelah itu terjadi kesepakatan dari seluruh para ulama antahrimiha illa rafidah. Tentang pengharamannya kecuali orang rafidah yang terus memegang bahkan menganjurkan untuk mutah. Qala Ibnu Qala Ibnu Al-Mundir ja'an awail ar-rukhsah. Datang di kitab Al-Awail ar-rukhsah fiha wala alam yaum ahadan yajuzuha au yujizuha illa ba'd rafidah Dan saya tidak mengetahui seorang pun pada hari ini yang membolehkan tentang nikah mut'ah kecuali sebagian rafidah. Karena ada yang tidak membolehkan mutah seperti Nah, yang dia mana belum sampai tingkatan mutah. Rafidah. Nah, Syiah Zaidi, nah, Zaidiyah ini belum sampai menganjurkan atau bahkan memberikan dukungan yang kuat untuk melakukan mutah. Tidak pernah kita dengar dalam diaman dan Zaidi. Tapi kalau penyertaan terhadap para sahabat Ma'ruf di sana juga mencela terutama Muawiyah. Baik. Wala makna al dan tidak ada artinya perkataan dari Rafidah tadi sebagian Rafidah yukhalif kitab Allah wa sunnah Rasulih. Karena menyelisih kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Wan Ja'far bin Muhammad dari Ja'far bin Muhammad yang termasuk Ahlul Bait, annahu su'ila 'anil mut'ah. Dia ditanya tentang mut'ah. Faqala hiya zina ini? Beliau katakan itu adalah zina dengan sebenar-benarnya. Nah, selanjutnya Para ulama sudah mengatakan melihat kemaluan selain Syiah itu ibarat melihat kemaluan keledai. Jadi kaum muslimin eh, tidak ada artinya berpakaian tidak berpakaian sama saja. Nah, Jaa furu' al-kafi, ini kitab yang diagungkan oleh orang Rafidah. An Abdullah qala an-nazar ila 'aurah man laysa bi muslim mithl nazarika ila 'aurah himarik. Jadi melihat aurat orang yang tidak beragama Islam itu seperti kamu melihat aurat keledaimu Kemarin saya jelaskan bahwasanya orang-orang yang mengakui keabsahan Khalifah Abu Bakar wa Umar wa Utsman mereka itu adalah bukan kaum muslimin. Jadi orang kafir. Jadi kita semuanya termasuk di dalamnya menurut Rafidhah. Dalil menunjukkan bahwasanya seluruh agama melarang perzinaan, melarang mut'ah. Nah, zina sendiri dari seluruh agama melarang. An Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma qala utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah, utiya Rasulullah sallallahu bi yahudiyyin wa yahudiyyah. Rasulullah SAW mendatangkan laki-laki Yahudi dan perempuan Yahudiyah. Qad ahdatha keduanya sudah nah ahdatha jami'an keduanya sudah melakukan zina. Faqalahum ma tajiduna fi kitabikum maka SAW bilang kepada mereka orang Yahud, apakah tidak kalian temukan di buku kalian atau kitab kalian? Lalu inna ahbarana, sesungguhnya mereka mengatakan sesungguhnya ulama-ulama kita nah ahdatu tahmim al wajah Mereka membuat muka menjadi hitam. Caranya dengan memakai air yang panas dicampur dengan abu dan disiramkan ke wajahnya. Ini bagi pezina laki-laki dan pezina perempuan. Nah, di zaman orang Yahud. Watajdiyah setelah itu nah, meletakkan tangannya di kedua lututnya. Jadi bentuk penghinaan. Jadi kayak orang ruko itu. Nah. Kalau Abdullah sallallahu alaihi "Ud'uhum ya Rasulullah." Abdullah bin Salam ini adalah orang Yahudi yang sebelumnya orang Yahudi kemudian masuk Islam. Yang tahu betul bagaimana At-Taurah itu sendiri. Uduhum, panggillah mereka ya Rasulullah ya Rasulullah bitarah. Nah, untuk mendatangkan Taurah. Fa'utiya biha, kemudian didatangkan Taurah. Wadu'ah aduhum yadahu ala ayah ar-rajul. Kemudian ada seorang di antara mereka yang meletakkan tangannya di atas ayat tentang rajam. Jadi berzina laki-laki dan berzina perempuan dirajam. Dan siapa orang yang meletakkan ini adalah Abdullah bin Surya. Nah, Surya. Wajah alaya kalau leha, wa ma Kemudian orang tadi membaca sebelum dan setelahnya. Maka Ibnu Salam maka Ibnu Salam bilang kepadanya, Erfa yadak." Angkat tanganmu. Faida ayah rajam. Tiba-tiba situ ada ayat tentang rajam. Bagaimana cara rajam ini? Itu seorang ditanam separuh badan sampai dilempari batu sampai mati. Nah, tahta yadihi di bawah tangannya. Fa amara bihi Rasulullah sallallahu farujima. Lalu Rasulullah merintahkan keduanya untuk dirajam. Dari agama Yahudi sendiri melarang perzinaan. Bahkan hukumnya sama dengan hukum Islam yang rajam. Bagi yang sudah pernah menikah dan nikah yang sa'i. An Abi Hurairah radhiyallahu taala an qol an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Sallallahu alaihi wasallam bersabda tidaklah seorang berzina ketika melakukan zina nah, dan dia dalam keadaan iman. Artinya imannya tidak sempurna. Kalau masih melakukan zina, tidak sempurna. Nah, di sana ada hadis Anas bin Malik atau Ahmad. Syafaat li ahli kabair min ummati. Syafaatku untuk orang-orang yang melakukan dosa besar. Nah, dari untuk umatku. Nah, untuk umatku. Jadi ada syafaat nasihat walaupun berzina. Hadis Abi Dzar. Qala wa in wa insara saraq, qala wa in wa insara. Qala wa in wa insara Qala wa in wa Walaupun sudah berzina, sudah mencuri. Nah, kalau masih Eh, dirinya tidak melakukan kesyirikan, insya Allah masuk surga. Walaupun berzina, walaupun mencuri, kecuali yang menghalalkan. Yang menghalalkan perkara yang haram ini masuk jalannya orang kafir. Selanjutnya bab yang ke empat perkataan ulama Islam terhadap Rafidah. Sekarang perkataan para ulama Islam tentang Rafidah sendiri. Nah, yang pertama perkataan ulama tentang kafirnya Rafidah, perkataan Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad memberikan fatwa an Abdullah bin Ahmad bin Hanbal dari anaknya Abdullah Sa'atu abi, saya bertanya kepada bapakku, an rajul syatama rajulan min ashabin nabi. Ya, seorang yang mencela satu dari para sahabat. Ya, seorang saja. Faqala ma rahu al-Islam. Saya tidak melihat dirinya dalam keadaan Islam. Hanya sudah kafir. Mencela satu sahabat. Naam, sudah kafir apalagi mencela orang-orang yang jelas ada jaminan surga seperti Abu Bakar, wa Umar, wa Utsman. Jaminan surga. Demikian pula yang menghina Aisyah. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an tentang ini di 10 ayat di surah An-Nur pelepasan tuduhan mereka kepada Aisyah. Kalau sampai Aisyah dituduh pezina, maka dirinya jelas kafir. Perkataan Imam Ibn Hazm, qala Ibn Hazm wa amma qawluhum fi da'wa al rafidah Nah, tadil Al-Qur'an adapun perkataan mereka sangkaan mereka bahasanya Al-Qur'an telah nah, terganti. Fa'il inna rawafid laisu minal muslimin, karena sungguhnya Rafidah mereka itu bukan kaum muslimin. Riwayat yang lain tahtajjuna alaina hum laisu bil muslimin, kalian memberikan hujah kepada kita tentang Rafidah mereka itu bukan kaum muslimin. Mereka adalah orang kufar, Nah, perkataan Muhammad bin Yusuf sahabat. Nah, Abu Hanifah. Kalau Muhammad bin Yusuf ma'ar rafidah wal jahmiyah illa zanadiqah. Beliau katakan, telah aku lihat orang roh dan Jahmiyah kecuali nah mereka adalah orang-orang munafikun. Qal Mahdi, ma fatastu Rafidiyan illa wajadtuhu zindiqan. Saya tidak meneliti tentang soal yang itu kecuali saya temukan di dalamnya apa dia adalah orang zindik, orang munafik. Munafik i'tiqadi artinya kafir. Nah. Kata Imam Malik, kalau Imam Malik, "Wa man ghadha sahabah fa kafir." Para siapa yang benci nah para sahabah maka dia kafir. Oleh karena adalah permasalahan bagaimana awam kita samakan antara orang awam dengan orang-orang sebagai dai-dai. Kita lihat. Nah, kalau dia mencari Al-Quran, padahal jalannya adalah Al-Quran. Maka tidak ada umur. kafir jelas. Menghina para sahabat juga begitu. Nah, baik apalagi sahabat yang jelas-jelas ada tadi sanjungan dari Rasulullah SAW masuk surga sepakat melakukan ini Sidi Abu Bakar wa Umar wa Utsman dihukumi sama mereka. Nah, kataan Rasulullah Islam ya, di jemuk Fatawa wattafaqa al-'ilm bidini Rasulillah Seluruh ulama sepakat yang mereka itu beragama dengan agama Rasulullah SAW. Annahum abad an dinihim al Yahud dan Nasara. Bahwasanya mereka itu lebih jauh agamanya dari orang Yahudi dan orang Nasara. Jadi agama mereka lebih jauh dari orang Yahudi dan orang Nasara. Saya sebutkan pada bahasa sebelumnya orang Yahudi tidak membolehkan zina sementara itu menganjurkan bahkan derajatnya sebagaimana pembahasan sebelumnya bisa sama dengan derajat Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang Arab itu bertopeng Islam, orang Yahudi Nasara jelas sehingga musuh dalam selimut ini lebih berbahaya. Demikian pula orang Yahudi Nasara tidak mencela sahabat Musa dan Isa, sementara orang Arab itu mencela ashab Rasulullah SAW, mencela para sahabat. Nah, Allah itu menghalalkan darah kaum muslimin. Sementara orang Yahudi Nasrani tidak menghalalkan yang berbeda seperti Protestan ataupun Katolik tidak menghalalkan darahnya. Nah, demikian pula masih banyak yang lainnya. Ya, waktunya yang tidak cukup. Nah, demikian pula perkataan Syaikhul Islam Taimiyah di Muntaqa, wallahu ya'lam wa kafa billahi alima. Allah yang mengetahui dan cukup bagi Allah yang mengetahui. Laisa fi jami' tawaif al-muntasib Islam ya di semua golongan-golongan yang menisbahkan kepada Islam min bid'ah wa dalalah bagi bid'ah ataupun dalalah syarrun minhum lebih jelek dari mereka dari Rafidhah la ajhal wala akdzab wala azlam wala akram ila al-kufr telah mereka itu lebih jahil lebih pendosta nah lebih zalim, lebih dekat dengan kafiran wal fusuk wal isyan, kemunafikan dan perbuatan maasi wa ab'ad an haqa'iqil iman minhum dan lebih jauh daripada hakikat keimanan dari mereka. Jadi mereka jelas ini. Mereka lebih jauh daripada orang Yahud dan Nasara. Adapun ini perkataan Syabi sudah kita baca sebelumnya. Nah, demikian juga perkataan Muhammad bin Sa'id al-Subhani. Yang keempat tidak boleh sholat di belakang Rafidah. Jadi ada sebagian teman yang coba-coba salat di belakang sudah tidak sah salatnya. Salat di belakang orang kafir tidak sah. Nah, Zaidah, قال زائدة itu كان الرافضي ما صليت خلفه ومنهم ذهب إلى wa Abu وأبو as السبيعي Telah berkata Zaidah bin Qudamah, seandainya Rafidi, maka saya dia salat di belakangnya. Dan termasuk yang berpendapat demikian adalah Imam as thawri wa Abu As-Sabi'i. Sampai mencela sahabat, menghina Al-Quran, menghina malaikat, menghina Nabi. Tidak boleh kita sholat di belakang mereka. Nah, total di sini. Kalau salah tidak sah harus diulang kembali. Nah, tidak boleh mengucap salam kepada Rafidah. Ini juga. Karena mereka hukumnya hukum kafir. Maka kita ambil hadis tentang tidak boleh salamnya kepada orang Yahudi Nasara. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tabda'u al-yahud wal nasara bis salam. Jangan kamu mulai salam kepada orang Yahudi orang Nasara. Fa'idha lakitum ahadahum fi tariq tarruhu ila abyakih. Kalau kamu menemui satu di antara mereka, maka lam jadikan sempit jalannya. Dia ke tepi. Nah, Anas bin Malik, anna Rasulullah SAW, para ila sallama alaikum alkitab faqulu wa alaikum. Kalau alkitab ada yang salam kepada kalian, cukup kalian mengatakan wa alaikum. Tidak perlu ditambah wa alaikum salam dengan assalam. Nah. Nah, kutiba ila Yusuf nanti apa kata ila Yusuf nah, kutiba kepada Yusuf bin Abdullah qala Al Hasan telah memberikan khabar kepada nah, kami Al Hasan bin Ali bin Hasan annahu sa'ala Abu Abdullah bahasanya beliau bertanya kepada Abu Abdullah an sahib bid'ah yusallim alaih tentang pelaku bid'ah apakah boleh salam kepadanya Qala idza kana jahmiyan aw qadariyan aw rafidiyan da'iyah fala na'am. Usalli alaihi wa sallim alaihi. Kalau itu adalah orang jahmi atau qadari atau rafidi yang menyeru juga maka tidak boleh salat kepadanya. Nah, ini juga mencakup salat ataupun mendoakan bisa juga nah ini salat atau mendoakan nah. Demikian pula tidak boleh salam kepadanya. Tidak boleh menyolatkan dan menguburkan rafidah. Jadi kalau ada jenazah orang rafidah, nah kita tidak boleh nah, mengiring jenazahnya, orang mandikan, hukumnya hukum kafir. Ketika nah, Abu Talib meninggal, maka anaknya Ali bin Abi Talib mengatakan, Ya Rasulullah, inna ammaki syekhun bal nada. Kala, ilha fawarih. Wahai Rasulullah, pamanmu Nah, orang yang tua, yang sesat, sudah mati. yang sesat fawari. Jauhkan sudah. Jadi tidak seandainya tidak mengganggu masyarakat, maka jenazah itu cukup dibuang dia dimakan anjing apa-apa. Nah. Tidak butuh. Bahkan tidak boleh kita mengiring jenazahnya walau mandikan, walau menyolatkan. Hukumnya hukum kafir. Hadatsana Musa bin Harun bin Ziyad telah memberikan tahdid kepada kita Musa bin Harun bin Ziyad qala sami'tu al-Firjabi bisa mendengar al-Firjabi Nah, rajulun yas'aluhu amman yastumu Abu Bakar. Dan seorang yang bertanya kepadanya tentang orang yang mencela Abu Bakar. Qala kafir. Dia kafir. Qala fayusalli alaihi apakah nah, salat untuk apa menyalatkan kepadanya atau mendoakan kepadanya? Qala la. Tidak boleh menyalatkan atau mendoakan kepadanya. Wa satuhu kaifa yasna bih. disalatkan bisa juga fayusalla alaihi. Nah, Wa yasna? Bagaimana cara melakukannya? Yasna bih. Wa huwa yaqul la ilallah padahal dia mengucapkan la ilallah. Qala tamassuhu bi aidikum. Jangan kamu menyentuh dengan tangan tangan nah, tangan kalian. Jangan sampai menyentuh dengan tangan kalian. Urmu ya khasyak. Lempar lemparkanlah dengan khasyak dengan kayu. Hatta bawaru fi hafrati sampai masuk ke lubangnya. Bisa. Alam. Jadi tidak boleh tangan kita menyentuh ini Rafidi gitu ya, apalagi yang jelas-jelas mencerca Abu Bakar ataupun Al-Quran. Sehingga ketika di Yaman sendiri, ketika ada orang Zaidi yang meninggal, di antara kita banyak yang nggak nyolatkan. Ya, ada sebagian tetap diminta, mungkin nggak tahu bahasanya ini adalah orang Zaidi yang menyeru kepada madhabnya, sehingga ada sebagian teman yang tetap nyolatkan. Tapi mayoritas tidak nyolatkan apalagi sampai mencela Muawiyah. Bahkan tidak boleh kita menyentuh dengan tangan kita. Tidak halal sembelian rafidah sudah kita sebutkan kemarin. Tidak boleh berdialog dengan rafidah. Nah, tidak boleh debat karena mereka adalah orang kafir percuma. Kalau Muhammad Al-Amin As-Sinkiti telah berkata Muhammad Al-Amin As-Sinkiti, "Qala, waqad tuliba minhu ayyuna al-rafidah." Dia diminta untuk debat dengan rahibah "Lau kana natafik ala usul lana adartukum Seandainya kita sepakat tentang usul dari agama, sungguh kami akan berdebat atau dialog dengan kalian. Walakin lana usul walakum usul. Tadi kalian punya usul dan nah, kami punya usul dan kalian juga punya usul. Audh lana din, nah, lana din walakum din. Yang lebih jelas, kami punya agama dan kamu punya agama. Wa ma'ahadha kullih antum kadzib wa nifaq. Dan ini semuanya, dari ini semuanya kamu pendusta dan munafik. Jadi tidak butuh debat dengan Rafidah. Karena agamanya berbeda, usulnya berbeda. Tidak boleh menikahi perempuan Rafidah karena mereka kafir. Nah, Qala Talha hadis Musarrif, Ar-Rafidah la tunkah nisa'uhum wa la tuqal laba'ihum. li'annahum ahlu riddah. Lalu berkata Talha nusarif ar-rahidah, orang rahidah tidak dinikah perempuan-perempuannya, tidak boleh dinikahi perempuan-perempuannya dan tidak boleh dimakan sembelihan mereka. Li'annahum ahli bidah karena mereka adalah para orang yang murtad. Nah, selanjutnya seandainya rahidah itu adalah hewan, maka itu sejelek-jelek hewan. Kala Abdullah bin Ahmad kama fi sunnah Lalu kalau syiah netair lakanu rukhaman. Seandainya syiah itu adalah sejenis burung maka nah mereka itu adalah rusom yang terus mengganggu burung-burung yang lainnya paling khianat wa fi ahli ahwa dan saya nah telah melihat ahli ahwa wa hakamtu ahla dan saya menghukumi pelaku-pelakunya falam ara qauman aqallu al khasabiyah dan saya tidak melihat nah orang yang paling kerdil otaknya daripada orang Rafidah. Ya, otak-otak mereka adalah otak yang kerdil. Tapi makalah Syabi fil lalaka lalaka ini ada al-lalakai. Kurang situ. Lakukan syiah min at-tayr seandainya syiah itu jenis burung lakat rukhaman. Sungguh telah rukham yang tadi. Burung yang paling khianat. Walau kan minal bahaim, seandainya orang rahidah itu adalah sejenis binatang ternak, lakanat humron. Lakanat humron, maka sungguh mereka itu adalah keledai. Inna angkal suara adalah satu hamil semuanya jelek-jelek suara adalah suara keledai. Nah, kalau orang Yaman sudah dibilang Nah, antahimar sudah ini paling jelek sudah. Nah, antahimar atau antal kalb misalnya, jadi sudah hinaan yang luar biasa. Nah, kalau orang itu sejenis jin, maka mereka itu sejelek-jelek jin. Bahkan seandainya mereka itu jin, maka sejelek-jelek jin. Kalau Ibnu Katsir tafsirih ya. kunna iko kidada Bisa dilihat di sana nanti. Samitul A'mash yaqulu tarawaha ilaina. Jinni datang kepada kita. enam Apa? Jin. Fakutulahu ma habbut ta'am ilaikum. Makan apa yang kamu sukai? Faqala al-aruz. Dia menjawab nasi. Ya, ya ini jin ini yang paling dia sukai adalah nasi. Qala fa'atainahu bi. Maka kami datangkan kepadanya Alam, Rus tadi. Saya berikan nasi kepadanya. Faja'atu al-lukma tarfa wala ara ahadan. Nah, saya melihat bahwasanya suapan itu naik dan saya tidak melihat seorang pun sampai habis nasinya. Fakutu fikum min halil ahwa alatifina. apakah di antara kalian itu ada ahli bidah ah, seperti kita? Qala na'am. Dia jawab, iya. Fakutu faman rahidah fikum? Nah, saya katakan, siapakah rahidah? Naam. Atau apa rahidah menurut kalian? Kala syaruna. Dia menjawab sejelek-jelek jin di antara kita itulah Naam, rahidah. Nah. Kemudian kenikmatan yang paling besar adalah selamat dari rahidah. Kala Abu Aliyah, Al-Aliyah fi syarh Nah, al-ibadah nikmatan alayyala dari ayuhum afdal. Dua nikmat yang saya tidak mengetahui mana yang lebih utama atau lebih nah, lebih mulia, lebih besar. An Islam, Allah memberikan petunjuk kepadaku dengan masuk Islam. Wal ukhra an asamani dan yang lain Allah jaga diriku dari aliran Syiah dari Syiah Rafidah. Jadi paling selamat kalau kita sudah terbebas dari Rafidah. Selanjutnya beberapa masalah masih ada 10 menit. Kita sebutkan perbedaan Mahdi. Ini Mahdi yang baik diagungkan. Sehingga di Yaman ada yang mengaku Mahdi. Di Iran ada yang mengaku Mahdi. Di Indonesia ada yang mengaku Mahdi. Bahkan ada yang Mahdi perempuan. Nah Mahdi Indonesia, Mahdi perempuan. Susah nah. Perbedaan yang pertama antara Mahdi kaum muslimin dengan Mahdi Rafidah. Mahdi kaum muslimin namanya adalah Muhammad bin Abdullah. Keturunan Hasan bin Ali bin Talib. Sedangkan Mahdi Rafidah namanya nah Muhammad bin Hasan Al-Askari, keturunan Hussein. Muhammad bin Hasan Al-Askari. Nah, ini yang pertama perbedaan yang pertama. Namanya Muhammad bin Abdullah itu Mahdi mahdinya kaum muslimin. Kemudian Mahdi Rafidah itu Muhammad bin Hasan Al-Askari. Yang kedua, Mahdi kaum muslimin belum dilahirkan sampai sekarang belum ada. Sedangkan Mahdinya Rafidah ini sudah ada, sudah dilahirkan. Tempatnya di Samra. Nah, Samra yang ada di Arab sana. Masuk di Goa. Nah, perbedaan yang ketiga akan menghukumi manusia Mahdi kaum muslimin selama tujuh tahun. Sedangkan Mahdi Rahidah menghukumi manusia itu selama 70 tahun. Secara ringkas saja walaupun ada dalilnya sebenarnya. Nah. Kemudian Mahdi Islam memberikan hukum dan hukum Islam dengan syariat Islam kembali kepada agama Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Mahdi Rahidah itu menerapkan syariat Dawud. Syariat Dawud. Nah, Kemudian Mahdi, kaum muslimin, nah, bisa menurunkan hujan. Demikian pula, nah, menghormati kaum muslimin. Dan lain sebagainya. Bahkan terjadi kemakmuran dan keadilan yang luar biasa. Sedangkan Mahdi Rafidah, tugasnya adalah, ya, dimil Ka'bah. Membinasakan Ka'bah. Wa membinasakan Masjidil Haram Bahkan masjid-masjid yang lainnya itu nah, sambil jalan. Jadi masjid-masjid dihancurkan. Termasuk Ka'bah dan Masjid Haram itu dihancurkan. Beda dengan mahdinya kaum muslimin. Nah, kemudian mahdi, nah, mahdi kaum muslimin itu membunuh orang-orang Yahud, orang-orang Nasara dan memecahkan enam dan membunuh babi. Sedangkan Mahdinya Rafidah itu menyelamatkan orang-orang Yahud, orang Nasara, serta membunuh kaum muslimin semuanya, kecuali Rafidah. Ya, perbedaannya jauh nggak jauh. Perbedaannya sangat jauh sekali. Nah, selanjutnya, nah, ada perbedaan yang lainnya, berikan untuk memperintah saja. Apa yang disisi oleh Khomeini? kesesatan Khomeini. Kesesatan yang pertama mengatakan bahwasanya a'immah itu maksumun. Pemimpin-pemimpin mereka itu terbebas dari dosa. Bahkan mereka mengetahui kapan mati. Nah, dan bisa memilih. Bahkan bisa kembali lagi ke dunia. Nah, ini serangkut Khomeini. Setan yang kedua, ini membolehkan mut'ah dengan zaniyah, pelacur. Mut'ah dengan pelacur. Bisa dilihat nanti tah, tahril Wasilah karangan Khomeini. Dilihat bukunya. Beliau juga membolehkan apa beliau? Nah, ini orang kafir ini membolehkan nah untuk mut'ah dengan anak yang masih dalam buayan, dalam gendongan. Bagaimana caranya? dengan ciuman dan meletakkan kemaluannya di antara kedua pahanya. Bahkan dia juga mutah dengan anak yang baru berumur 4 atau 5 tahun. Sebagaimana yang disebutkan dalam lillah apa, wa ta'rif. Kembali tarikh kalangan dari Dr. Musawi. Pengawal khusus Khomeini. Nah. Kemudian saat berikutnya. Dia katakan orang yang salah dengan sedekap sholatnya batal. Jadi kita semua yang sedekat ini, yang mulai zaman Sahabah, bahkan Rasulullah SAW, sholat mereka tidak sah. Nah, demikian pula tidak sah yang membaca amin. Kecuali nama litakiyah untuk takiyah. Nah, kedustan. Bahkan kalau bisa mengucapkan amin. Nah, amin dengan tasdid. Sebab kalau amin, enggak ada dalam Al-Quran. Jawabannya bagaimana? Untuk melihat. Subhanallah Rabbiyal Azim ada di Al Quran. Nah, kemudian doa tahiyah, if, apa, istiftah, enggak ada di Al-Quran. Nah, kemudian dia juga membolehkan untuk tersenyum dalam sholat. Nah, dia sholat dengan senyum Nah, boleh. Kemudian pemimpin mereka itu tidak mati. Pemimpin mereka tidak mati. Bahkan mereka juga mengatakan Khomeini nanti akan hidup lagi. Khomeini akan hidup lagi. Bahkan mereka apa Khomeini mengatakan pemimpin mereka itu lebih tinggi kedudukannya dari para malaikat. Nah, lebih tinggi dari para malaikat. Nah, Masih ada 5 menit. Tambah sedikit lagi. Ini pokok-pokok terpenting. Kita ketahui nanti bisa melihat bagaimana yang orang Syiah dan yang lainnya. Soalnya dalam masalah eh, sekali lagi tidak ada permasalahan dalam Islam kecuali pasti diselisih. Semuanya. Nah, di seluruh syariat Islam pasti diselisih. Masalah wudhu, jadi mereka mengusap kaki. Kaum muslimin mengusap khuf ya enggak? Ketika pakai khuf. Jadi mereka mengusap enam kaki. Kemudian azan cukup tiga kali. Azan subuh, zuhur sama maghrib. Makanya sholat mereka cuma tiga kali. Di jamak. Nah, sholatnya tiga kali. Sebagaimana pergi ke daerah Nah, Iran, Adanya ma'ruf, hayya ala khairul amal. Asyhadu anna aliyan waliyullah. Kemudian tambah lagi ketika tahiyat asyhadu an naam dengan menambah salawat kepada a'immah al-itsna asyariyah. Imam yang 12. Nah. Kemudian azan yang lain ya azannya Allahu akbar. Allahu akbar. Demikian sudah. Setelah itu asyhadu an la ilaha illallah. Kalau kita Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, dua kali tambah lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini syiah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini cirinya. Baik. Kemudian mereka meninggalkan salat jamaah dan Jumat. Salat Jumat dan salat jamaah. Makanya Syekh Ahmad Al-Maktari ketika berkunjung ke Iran banyak sekali di antara mereka yang berbuka di bulan Ramadan. Bahkan ada beberapa orang menyebutkan sekitar 90% tidak berpuasa. sehingga dia mengatakan 70%. Nah, kemudian meninggalkan sholat tarawih. Karena yang mengatakan ini adalah Umar menurut mereka. Jadi meninggalkan sholat tarawih Selanjutnya meninggalkan sholat duha. Nah. Kemudian ada imsak. Imsak jadi menahan untuk tidak makan dan minum. Yang ini ditiru oleh orang-orang sufi ya. Assalatu wassalamu alaik ya Rasulullah. Biasanya diterapkan juga oleh orang sufi ya. Sehingga orang awam mengira ini tidak boleh makan dan minum, ya enggak? Tidak boleh makan minum. Padahal ini waktu yang paling bagus untuk makan dan minum. Seperempat jam bisa makan tiga piring. Nah, iya enggak? Nah, bagi yang makannya tiga piring. Kemudian haji tidak sempurna sampai melakukan ibadah hajinya ke makam-makam pemimpin mereka. Kalau di Yaman dikuburnya Hadi. Kalau di Iran kuburnya Khomeini. Jadi haji tidak sempurna. Bahkan sebagian mengatakan haji di kubur Khomeini lebih utama daripada haji di Baitullah al-Haram. Nah, kemudian sholatnya juga begitu, menghadapnya dengan mengarah ke Karbala. Jadi agak contoh sedikit dari kiblat kita. Nah, Allah musta'an waktunya sudah habis. Insyaallah demikian. Nah, mudah faedah. Dan insya Allah mudah-mudahan bisa terbit buku, bisa antum bisa baca sendiri nanti. Nah, ilah.